Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita yaitu kajian tentang akidah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah beserta syarahnya. Dan yang lalu kita telah sampai di poin keberapa? 30 ya, masih belum kita selesaikan yaitu kita telah masuk pembahasan tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lalu poin ke-29 beliau berkata qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahimahullahu taala وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى Berkata beliau Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah rasul yang diridhoi. Ini yang lalu sudah. Kemudian poin ke-30 yang lalu kita juga sudah masuk tapi belum menyelesaikan. Wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين Ini kasihan kita pada pagi hari ini Yaitu hari Kamis Tanggal 27 Sofar 1429 Hijriah Bertepatan dengan 6 Maret 2008 Ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya sesungguhnya Beliau Rasulullah SAW adalah penutup para nabi pemimpin orang-orang yang bertakwa, penghulu para rasul dan kekasih Allah Rabbul Alamin. Yang lalu telah kita bahas, beliau adalah penutup para nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 bahwa beliau itu adalah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari kamu, salah seorang laki-laki dari kamu. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Yang ngaku nabi setelah beliau itu berarti dia kafir. Dan beliau juga merupakan imamul atqiyah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini belum kita bahas. Yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad dengan ajarannya Qadianiyah atau Ahmadiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa Karena beliau memang dijadikan sebagai suri tauladan Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 21 tentang wajibnya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Beliau adalah suri tauladan. Siapapun wajib mengikuti beliau. Dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ana atqakum." Aku adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Definisi takwa itu banyak sekali. Tapi definisi yang paling lengkap tentang takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa yang paling lengkap. Perintah Allah apa dikerjakan, larangan Allah apa ditinggalkan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam firmannya di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah jika kamu cinta Allah maka ikutilah aku. Pasti Allah cinta kamu dan mengampuni untukmu dosa-dosamu. Ayat ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dikenal dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Orang yang ngaku cinta Allah, maka mereka diuji dengan ayat ini. Ngaku cinta Allah. Kalau kamu ngaku cinta Allah, mana buktinya? Buktinya apa? Bukti cinta Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bukti cinta Allah. Yang jadi masalah itu bukan cinta Allah. Yang jadi masalah itu adalah Allah mencintai kita. Itu yang paling penting. Asy'nu laisa an tuhibballah, walakin an yuhibbakallah. Yang jadi masalah itu bukan kita cinta Allah, kalau kita cinta Allah, semua orang ngaku cinta Allah. Yang menjadi masalah itu adalah Allah cinta kita. Itu yang paling penting. Allah cinta kita atau tidak. Bagaimana supaya Allah cinta kita? Supaya Allah cinta kita resepnya banyak. Di antara resepnya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah cinta kita. Bukan hanya Allah cinta kita, tapi Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai qudwah dan uswah, suri tauladan. Kita tidak mungkin tahu jalan menuju Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpin para rasul pemimpin para rasul. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya atau Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin semua manusia dan aku tidak membanggakan diriku. Jadi Rasulullah itu sayyid, betul. Rasulullah adalah sayyid, pemimpin. Hanya saja apakah boleh dibaca dalam sholat sayyid itu? Pendapat yang benar dalam sholat kita jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kemudian beliau adalah Habib Rabbil Alamin, kekasih Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Sebenarnya kata-kata Habibu Rabbil Alamin ini tidak cukup kurang. Karena ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Khalilu Rabbil Alamin. Rasulullah itu Habib, kekasih Allah betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi Yaitu Rasulullah adalah Khalil Kekasih Allah Karena dalam bahasa Arab Cinta itu mempunyai banyak nama Cinta itu punya banyak nama Perinciannya banyak nama-nama cinta Tingkat-tingkatan cinta Dan cinta yang paling tinggi Itu adalah Al-Khullah Cinta paling tinggi Sudah masuk ke seluruh tubuh Sampai ke relung hati Sampai ke tulang-tulang belulang dan yang lainnya itu namanya khullah, cinta yang paling tinggi. Tapi cintanya Allah tentu tidak boleh kita bayangkan dan tidak sama dengan cinta manusia. Jadi yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khalilu wa habibu rabbil alamin. Habib saja tidak cukup, tapi tidak apa-apa. Jangan ditinggalkan khalilnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, di dalam surat An-Nisa ayat nomor 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi Nabi Muhammad khalilullah, Nabi Ibrahim juga khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan kekasih Allah? Pertama-tama ya ini urusannya Allah, kita tidak boleh protes. Karena juga Allah mengetahui hati Muhammad adalah hati yang paling baik dan memang beliau layak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi untuk diikuti dan bukan disembah, bukan dikultus-kultuskan. Diikuti. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba, manusia biasa yang tidak boleh disembah dan beliau adalah seorang rasul yang harus diikuti yang tidak boleh didustakan. Saya kira jelas poin ke-30. Sekarang kita masuk poin ke-31 dan ini penekanan poin sebelumnya. Kata beliau, qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayun wa hawa. Ya. Seluruh atau setiap pengakuan kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan dan hawa nafsu. Wa kullu da'wan nubuwwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Faghayyun wa hawa. Jadi kalau ada orang ngaku nabi setelah beliau itu adalah tersesat dan itu adalah hawa nafsu. Ajarannya adalah ajaran yang batil, ajarannya adalah ajaran yang kafir. Jadi seperti Ahmadiyah itu mereka itu adalah kafir non muslim. Dan itu perlu pemerintah memberikan ketegasan tentang siapa mereka. Perlu penegasan hukum bahwa mereka adalah non muslim. Mereka itu kafir. Jelas sekali. Bagaimana di Pakistan karena mereka itu kuat dibasmi tidak mungkin akhirnya mereka tetap mendapatkan perlindungan dengan catatan mereka adalah kaum minoritas non muslim sebagai kaum minoritas non muslim Nah terus bagaimana nanti hari kiamat kan Nabi Isa turun kan berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad Nabi Isa turun hari kiamat nanti itu bukan sebagai Nabi dan Rasul baru tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan Nabi Musa seandainya hidup sekarang saja pasti menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana Musa wa Isa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya Musa dan Isa itu hidup, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali harus mengikuti aku. Bahkan Nabi Isa nanti turun hari kiamat, beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi menjadi makmumnya Imam Mahdi, Imam Mahdi yang jadi imam. Imam Mahdi versi Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi Ahli Sunnah sekarang belum lahir. Pada saatnya lahir, tumbuh besar dan bila oleh Allah dijadikan sebagai penyebar keadilan. Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan juga dalam riwayat-riwayat namanya sama dengan nama nabi, ayahnya sama dengan ayah nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Nanti Insya Allah ada pembahasan masalah itu di tempat lain tentang tanda-tanda kiamat. Jadi ini poin ke-31 pengakuan-pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah kesesatan dan hawa nafsu. Kemudian poin ke-31 ke-32 ini pembahasan yang masih lanjutan tadi wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya'i Al Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jin dan manusia dengan membawa kebenaran, membawa petunjuk, membawa cahaya dan jalan yang terang. Jadi jelas ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya kepada manusia tapi juga jin untuk alam semesta. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat nomor 28 Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi jelas sekali ya untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa tertentu, suku tertentu, warna kulit tertentu, semua manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada manusia semuanya tanpa kecuali. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, semua manusia itu harus masuk Islam. Jadi Islam ini untuk dunia. Islam ini untuk dunia. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan dakwah-dakwah nabi yang lain. Semua nabi sebelum beliau itu dakwahnya hanya kepada kaumnya saja. Jadi kalau ada orang Indonesia memeluk agama Nasrani atau agama lain, wah ini perlu malu. Kenapa kok malu? Itu bukan agamamu. Itu agamanya Bani Israel. Kamu Bani Israel apa bukan? Bukan. Ada apa mengikut Nasrani? Itu agamanya Bani Israel. Maka dari itu Nabi Musa dan Nabi Isa ketika memanggil umatnya, seruannya itu Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Orang Indonesia tidak masuk. Anda tidak tertatap sana itu percuma. Tidak diakui. Anda bukan termasuk domba-domba yang hilang. Ya, kalau Islam tidak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Jelas untuk manusia. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di antara keistimewaan beliau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Nabi-nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya saja secara khusus kepada kaumnya. Sementara aku diutus kepada manusia semuanya rahmatan lil alamin. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada hambanya supaya menjadi peringatan untuk alam semesta semuanya lengkap. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahkan bukan hanya itu tapi juga kepada jin. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah akidah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama-tama akidah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, annahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Ini akidah kita yang kedua. Yang ketiga, anna risalatahu Amah lil insi wal jinni. Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk semua manusia dan jin. Subhanallah ya. Memang orang itu kalau sudah tersesat itu repot. Contohnya seperti orang yang Ahmadiyah. Kan sudah jelas Rasulullah nabi terakhir, jelas tidak ada khilaf. Tapi kenapa kok masih ada orang yang terkena ajaran itu? Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, lengkap selengkap-lengkapnya, tetap nggak mau keluar. Allahu akbar. Itulah setan. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat Fa innal maksiata yutafu minha wal bid'ah la yutafu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat orang merasa salah dan akan taubat. Tunggu waktunya saja. Sementara bid'ah orang tidak pernah merasa salah sehingga dia pun tidak akan pernah taubat. Subhanallah ya. Bid'ah. Bahkan orang ahli bid'ah itu bukan hanya tidak taubat, dia merasa dirinya yang paling baik, dia merasa paling benar dan dia menganggap semua orang salah. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada bid'ah yang Allah mengabadikan mereka di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat terakhir sebelum Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang yang paling merugi amalannya Orang yang tersesat dan dia menyangka bahwa dia berbuat baik. Jadi Rasulullah ini umum untuk semua manusia. Buktinya juga beliau kirim surat kepada raja-raja. Mengirimkan para diplomat, para delegasi kepada raja-raja Romawi, Persia dan yang lainnya. Berarti agama beliau untuk seluruh umat manusia. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, warna kulit dan yang lainnya. Bukan hanya manusia tapi juga jin. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Al-Ahqaf 29 sampai 31. Itu kalau antum punya tafsir antum baca ya. Itu indah ceritanya. Allah berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah Ayat-ayat ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah berkisah tentang sekelompok jin yang waktu itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa versi ceritanya. Sebagian versi itu menyebutkan ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari dari Taif. Beliau kan di Mekah selama 10 tahun sampai wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib tahun kesedihan, keadaan di Mekah semakin sulit, lalu beliau hijrah ke Taif dengan pembantunya dan orang tercintanya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Berangkat ke Taif kurang lebih sekitar 80 kilo jalan kaki. Dengan harapan di Taif beliau mendapatkan sambutan hangat. Mekah tidak mau nerima, cari tempat lain yang mau nerima. Negeri seorang dai adalah di mana ada maslahat dakwah. Berangkat di Taif, mula-mula beliau menemui beberapa tokoh Taif pembesar Taif. Saqif, pembesar Saqif. Ternyata beliau ditolak mentah-mentah. Ditolak. Lalu beliau mengatakan, "Tolong jangan mengerahkan masa, Sudah kalian nolak tidak apa-apa sudah, tapi jangan mengerahkan masa, biarkan kami masuk Taif, biarkan kami dakwah di Taif. Tapi ternyata para tokoh kafir di Taif itu tetap mengerahkan masa, Dikerahkan para budak Laki-laki, perempuan, anak jalanan, budak-budak dikerahkan semuanya untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat dua barisan. Menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu, dengan caci maki, dengan hinaan, dengan pelecehan, dengan cemoohan, dengan teriakan, dengan yel-yel dan yang lainnya. Subhanallah, betapa menyakitkan. Sampai mengalir darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berlindung di sebuah kebun milik seorang kafir yang sampai akhirnya orang kafir itu enggak tega Rasulullah diberi beberapa hasil kebun itu, beri anggur yang dibawakan oleh pembantu yang bernama Adas. Yang ternyata sampai akhirnya Adas ini masuk Islam. Setelah tahu bahwa beliau adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau kenal dengan nabinya Adas yaitu Yunus bin Matta. Sampai akhirnya Adas ini mencium Nabi, mencium tangan beliau, kaki beliau. Kemudian majikannya tidak membolehkan. Akhirnya Rasulullah SAW pulang lagi. Pulang ke Mekah. Bayangkan tanya ikhwan ya. Ikhwan wa akhwat fila rahimakumullah. Di Mekah sudah ditolak. Berangkat ke Taif dengan harapan diterima. Ternyata di Taif ditolak. Sekarang harus kembali lagi ke Mekah. Seperti apa malunya, bayangkan. Kalau terjadi kepada kita aja betapa malunya kita sudah keluar sekarang balik lagi. Tapi beliau oleh Allah dihibur. Ketika sampai di sebuah tempat itu malaikat datang, "Wahai Muhammad, apakah perlu kami lempar mereka dengan gunung?" Malaikat Jibril datang ya Rasulullah, ini ada malaikat penjaga gunung. Kamu perintahkan apa aja dia patuh. Lalu malaikat penjaga, gunung bilang ya Rasulullah, apakah perlu mereka dilempar gunung? Kata Rasulullah jangan. Inilah arju an yukhrijallahu min aslafihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bi syai'a. Jangan dilempar gunung mereka. Jangan dihancurkan, jangan dibinasakan. Aku berharap akan muncul dari mereka nanti anak cucu yang beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian beliau jalan lagi sampai di sebuah tempat namanya Kornul Manazil atau Kornut Ta'alib. Di tempat itu ketika beliau sholat malam baca Quran, Rasulullah bacaannya itu sama Musyari Rasid, enak mana? Enak mana kira-kira? Ya, jelas Rasulullah ya. Rasulullah pokoknya paling sempurna segala-galanya. Rasulullah dengan Muhammad SAW dengan Nabi, Yun, Nabi Yusuf dengan siapa? Yang dengan Rasulullah. Pokok Rasulullah sempurna, khalqan wa khuluqan. Dari segi fisik sempurna, dari segi akhlak juga sempurna. Ketika beliau ngaji Quran, wallahu Alamnya suaranya seperti apa enaknya. Ternyata ada rombongan jin yang mendengarkan. Itu ayat yang tadi rombongan jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung rombongan jin itu hadir semuanya. Bilang kepada teman-temannya, "Eh, dengarkan, dengarkan. Ayo kita simak, kita simak ini." Waduh, bagus sekali ya. Setelah mereka mendengarkan, mereka kembali kepada kaumnya, "Wahai kaum, wahai kaum, kami mendengarkan ini sebuah bacaan sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa." Berarti jin ini adalah pengikutnya Nabi Musa. Wahai kaum, kitab yang dibaca ini ternyata membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat, membenarkan Injil dan yang lainnya. Dan kitab ini mengajak kepada jalan yang lurus. Hai kaum, mari kita ikuti seruan Allah ini. akhirnya para jin itu masuk ke dalam Islam. Mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin itu juga sama dengan kita. Mukallaf diberi beban, perintah dan larangan, cuman alamnya lain. Ini yang hadir pengajian ini jin banyak loh. Cuma tidak kelihatan ya. Banyak jin-jin itu hadir. Jadi seperti itu. Bahkan juga disebutkan dalam sebuah, dalam riwayat yang lainnya, kalau kita baca buku-buku sirah, Rasulullah sempat diajak oleh jin. Diajak ke tempatnya mereka, dakwah kepada mereka langsung. Sehingga para sahabat sempat kehilangan Rasulullah SAW. Wah, Rasulullah mana hilang? Tidak ada. Sampai ternyata setelah Rasulullah muncul, Rasulullah mengatakan, kami baru saja, saya baru diajak oleh rombongan jin ke alam mereka untuk mendakwai mereka. Subhanallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang secara khusus namanya adalah surat Al-Jin. Ayat 1 dan 2 Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Jadi kalau manusia itu enggak mau iman keterlaluan. Jin saja setelah mendengarkan Quran langsung jin mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar suatu bacaan yang menakjubkan Yahdi ilar rusdi yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa amanna bih. Lalu kami pun segera iman kepada Al-Qur'an itu. Jin, iman. Dan jin itu macam-macam sama dengan manusia, ada yang kafir, ada yang iman dan jin itu oleh Allah diberi umur yang agak panjang. Ada yang 300, 400, seperti itu. Adapun iblis, nenek moyangnya jin, itu umurnya sampai nanti hari kiamat. Karena dia minta kepada Allah supaya ditangguhkan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Jadi inilah jin. Juga beriman seperti kita wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita cahaya dan jalan yang terang benderang itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ya. Jadi Allah mengutus beliau dengan memberikan kabar gembira dan peringatan, mengajak kepada Allah dengan izin Allah, dengan membawa cahaya-cahaya yang terang benderang. Islam ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau orang mau belajar Islam dengan ikhlas, benar-benar tujuannya mencari kebenaran, pasti masuk Islam. Pasti masuk Islam. Coba Silakan belajar semua agama, lalu belajar agama Islam. Yang puas yang mana? Yang puas yang mana kira-kira? Pasti Islam. Ini contohnya sudah banyak. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kita ini perlu baca sejarahnya Salman Al-Farisi. Sejarah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Beliau masuk Islamnya bukan sekedar masuk Islam, tapi melalui pencarian Beliau mula-mula ahli kitab. Pemeluk ahli kitab yang taat. Ternyata akhirnya beliau ditipu oleh para pendeta, oleh para pastor, oleh para ulama dan para ahli ibadah mereka. Mengadakan pencarian. Sampai akhirnya mereka beliau beliau mencari kebenaran dalam Islam. Baca Quran, baca ajarannya Nabi, tertarik kepada Islam. Jadi Islamnya bukan Islam ikut-ikutan, benar-benar Islam dari hasil pencarian. Itu akidah kita ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai roh kita lepas dari tubuh kita nanti sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian setelah itu kita masuk pembahasan yang baru akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Qala al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala berkata imam tahawi semoga Allah merahmatinya. Wa innal qur'ana kalamullah. Dan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah minhu pada bila kaifiyatin kaulan. Al-Quran adalah perkataan yang berasal dari Allah tanpa diketahui kaifiyahnya. Jadi Quran itu dari Allah. Yang mengatakan adalah Allah. Cuman kaifiyahnya seperti apa? Tidak tahu. Jadi ini dari Allah ya, jangan ragu. Cuman seperti apa? Bagaimana cara Allah menfirmakannya, modelnya, Bentuknya kita tidak tahu. Yang jelas ini dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahu ala rasulih wahyan. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya sebagai wahyu. Yang mana wahyu itu ada beberapa cara, di antaranya melalui mimpi, di antaranya melalui perantara malaikat, di antaranya langsung Allah menjadikan seorang rasul itu faham dari hatinya atau kadang mendengar suara gemerincing yang sangat kuat dan itu yang paling berat sehingga Rasulullah keluar keringat keringat ketika musim dingin keluar keringat dingin wahyu wasaddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan kaum mukminin meyakini hal itu sebagai kebenaran ya kita percaya ini adalah firman Allah kitab suci ini wahyu ini adalah benar. Wa aikonu annahu Allah taala bil haqiqati. Mereka kaum mukminin meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang sesungguhnya. Laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah, bukan makhluk seperti ucapan manusia. Jadi bukan makhluk ini firman Allah, kitab suci, bukan ucapan manusia. Adapun kertasnya ini sampulnya ini makhluk ini bikinan. Ya, kertasnya makhluk. Tinta yang dipakai adalah makhluk, tapi yang dituliskan adalah firman Allah. Yang dituliskan firman Allah. Kemudian faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul basyari faqad kafar. Barang siapa meyakini Al-Qur'an sebagai ucapan manusia, maka dia telah kufur. Yang mengatakan Quran ini makhluk, ciptaan, ucapan manusia, dia kafir. Wa qaddam Allah wa 'afahu wa au'adahu bisaqar. Allah telah mencela, menghina dan mengancamnya dengan neraka Saqar. Haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ayat 26. Aku akan masukkan dia ke sakor. Siapa itu? Falamma aw'adallahu bisakor liman qala in hadha illa qawlul bashar. Alimna wa aiqanna annahu qawlu khalikil bashar. Wala yushbihu qawlal bashar. Itu ada terjemahan yang punya antum itu ada yang kurang tepat sebenarnya ya. Itu yang tepat terjemahannya. Tatkala Allah mengancam Tatkala Allah mengancam akan memasukkan ke dalam neraka sakor. Tatkala Allah mengancam akan memasukkan ke dalam neraka sakor bagi siapa saja yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanya perkataan manusia yaitu surat Al-Mudathir ayat nomor 25 Maka kami mengetahui dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Sang Pencipta manusia dan tidak serupa dengan perkataan manusia. Jadi bagian terakhir maksudnya begini ya. Kan di surat Al-Mudathir itu ada orang-orang kafir mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Bahwa Quran itu ucapannya manusia, lalu Allah jawab uslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Jadi orang yang mengatakan tatkala Allah mengatakan bahwa orang yang mengatakan Quran itu itu akan dimasukkan Allah ke dalam sakor berarti kita yakin bahwa Quran itu bukan ucapannya manusia. Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwan wa akhwat filah rahimahumullah terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak upaya-upaya untuk mengutaati Al-Qur'an. Untuk merubah Al-Qur'an, untuk merusak Al-Qur'an. Jangan dikatakan ini pembahasan sudah basi. Ini pembahasan basi, nggak perlu ini. Ini pembahasan zaman dulu. Oh, perlu sampai sekarang. Semua bid'ah yang ada zaman dulu, sekarang ini ada. Cuman kemasannya berbeda. Dikemas yang berbeda. Dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Bid'ahnya semuanya ada. Bahkan kebanyakan ahli bid'ah sekarang nyuntuh bid'ahnya orang dulu. Jadi mereka baca kitab, itu bukan dicari yang benar, dicari mana yang bid'ahnya. Saya mengikuti bid'ahnya orang dulu. Betul. Dan itu telah dibahas tuntas, sudah selesai, sudah bahas itu. Kalau orang tidak ngerti kena, kalau orang ngerti gampang. Seperti sekarang masalah Al-Qur'an ini kan banyak. Banyak Al-Qur'an digugat. Digugat apakah benar tentang keotentikan Al-Qur'an. Iya. Mau dikritisi lagi. Kemudian juga mau ditafsirkan dengan model tafsir hermeneutika. Ya. Tafsir model cara penafsiran Taurat dan Injil dan yang lain-lainnya. Sebenarnya yang membuat mereka itu berani seperti itu karena mereka itu akan meruntuhkan keyakinan dulu. Keyakinan kita diruntuhkan oleh mereka. Keyakinan kita tentang sucinya Al-Qur'an, firman Allah diruntuhkan dulu. Setelah keyakinan kita tentang sucinya Quran ini rontoh, maka berarti Quran bukan kitab suci lagi. Setelah keyakinan kita berubah bahwa Quran bukan kitab suci, maka kita akan berani untuk mengutaati Al-Quran sama dengan yang lainnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya yang pertama-tama itu meruntuhkan akidah. Setelah keyakinan kita bisa diruntuhkan, maka kebiasaan kita dirubah. Tahyirul i'tiqad, kemudian baru setelah tahyirul i'tiyad keyakinannya dirubah dulu. Setelah keyakinannya berubah, jadi cuci otak, nah baru kebiasaannya dirubah. Wah ini penting sekali masalah ini. Apalagi Indonesia ini sekarang menjadi lahan yang subur untuk aliran macam-macam. Bahkan Malang juga kemasukan yang lalu kan. Salah seorang yang dikenal sebagai hati Al-Quran. Yang di Mesir telah difatwakan hukuman mati. Ya diusir dari Mesir. Melarikan diri lalu ditampung di Belanda, di Leiden. Siapa? Hamid Nasr atau Nasr Hamid, Abu Zaid. Ya itu. Banyak sekali. Jadi Quran ini sudah ini sepakat mutawatir, tidak ada khilaf bahwa ini adalah firman Allah. Ya ini dari awal sampai akhir firman Allah. Sepakat Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Semua sahabat sepakat Semua Tabi'in sepakat, semua imam sepakat. Yang mengatakan Quran ini enggak benar firman Allah, bukan firman Allah, ditambahi dikurangi kafir. Seperti itu. Dan subhanallah Quran dijaga ini oleh Allah. Dihilangkan satu titik aja ketahuan. Salah cetak kurang titiknya ketahuan. Allah telah menjaganya. Akidah tentang Al-Qur'an ini penting dan ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah poin yang nomor ke 33 ini ini adalah merupakan kaidah besar di antara kaidah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini termasuk aslun kabirun min usuliddin, termasuk prinsip terbesar di antara prinsip-prinsip agama Islam. Usuluddin. Karena dalam masalah ini banyak kelompok yang tersesat Nanti kalau saya ceritakan pendapatnya kelompok-kelompok tambah bingung. Ada sekitar 9 pendapat kelompok sesat tentang Quran yang sudah ada semenjak dahulu kala. Yang sekarang ini hanya pengulangan, pengulangan saja. Tapi kalau diceritakan tambah bingung ya, tambah bingung. Atau justru malah senang dengan yang yang sesat. Itu bahayanya. Iya. Syekh Utsaimin itu rahimahullahu taala di majelis beliau itu pernah diterangkan Qasidah Nuniyah Ibnul Qayyim. Qasidah Nuniyah yang berisi hampir 5000 bait syair tentang berbagai masalah agama, lengkap termasuk masalah akidah. Dan ketika diadakan kajian Qasidah Nuniyah itu, beliau memanggil murid senior beliau, murid senior sudah mantan murid ya, sudah senior, dipanggil khusus untuk membacakan di modal seperti membaca qasidah anasyid. Bacanya kayak baca Anasid gitu itu. Bagus sekali bacanya. Lalu beliau mensyarah. Waktu itu sempat ada pembahasan tentang kelompok-kelompok sesat zaman dulu. Akidah mereka tentang hari akhir, akidah mereka tentang kiamat, akidah mereka tentang kekekalan di surga dan kekekalan di neraka. Diceritakan oleh beliau terperinci. Kelompok ini akidahnya kayak gini, gini, gini, gini, gini. Kelompok ini akidahnya kayak gini, gini, gini, gini. Akhirnya setelah itu beberapa waktu berikutnya beliau berpendapat ini bahaya juga kalau saya terangkan. Nanti mungkin setan masuk dalam diri kita, justru kita malah senang dengan pendapatnya kelompok sesat. Ini kayaknya kok menarik pendapat ini ya. Saya kasih dengan yang ini aja ya. Akhirnya enggak jadi. Tidak diterangkan lagi secara terperinci akidah kelompok sesat, secara global aja, kemudian dibantah. Bantah dan diterangkan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau sempat menceritakan macam-macam, itu bahayanya. Jadi ini adalah kaidah paling penting di antara kaidah ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dasar agama. Karena banyak manusia tersesat dalam masalah ini, padahal kebenaran sudah jelas dari Quran, dari Sunnah. Kalau kita mau kembali kepadanya dengan hati yang bersih, hati yang bening, yang tidak kecampuran syubhat, keraguan-raguan, pendapat-pendapat yang menyimpang. Sudah jelas sekali Allah berfirman, tapi karena pembahasan ini agak panjang, maka saya tangguhkan saja. Insyaallah kita bahas lagi pada hari Kamis depan. Kita mulai dari poin 33 akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal silakan. Ikhwan silakan bikin tulisan kalau mau ditanyakan. Akhwat silakan mengirimkan SMS di nomor saya 0816 429 6227. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustadz dan semua yang hadir di majelis ini Amin Ustadz di koran kemarin Diceritakan Wartawan Indonesia datang ke Pakistan Ke pusat Ahmadiyah di sana Koran itu menceritakan bahwa mereka Dianiaya dan dikucilkan Dilarang Assalamualaikum Dilarang adzan dan lain-lain Bahkan di akhir tulisan itu disimbolkan bahwa negara jangan mengaduk-aduk penganut agama supaya negara tidak ter terkoyak seperti Pakistan. Tolong dijelaskan syukron. Wassalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya juga sempat lihat kemarin ya di Jawa Pos itu ya. Jadi di tempatnya Ahmadiyah. Yang mana mereka itu menjual macam-macam apa namanya foto-foto para wali mereka, wali setan. Fotonya meyakinkan loh. Kalau dijual di Indonesia laku laris itu. Pakai sorban lagi. Jual foto-foto tokoh-tokoh mereka, khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, sekaligus juga nabinya. Dan mereka dilarang adzan karena memang mereka dianggap sebagai minoritas non-muslim. Seperti itu. Kalau di Indonesia nggak boleh dilarang Ahmadiyah, ya Insya Allah banjirnya terus. Banjir terus, musibah terus, macam-macam. Di kita kan banyak musibah kan. Musibah bencana kenapa ya? Karena kayak gini ini Sudah dolim, syirik, kufur, bid'ah, nimpang, uang, macam-macam rame. Kayak nano-nano. Ya kita mau negara makmur apa tidak? Itu aja. Kita mau negara ini makmur atau tidak? Kalau tidak mau makmur silakan, syirik terus, bid'ah terus, nimpang terus. Kalau mau makmur ya sadar, tauhid. Allah pasti menolong. Pertolongan Allah ada di situ. Silakan kita buka surat An-Nur 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika Itu resepnya, tauhid yang murni, jangan syirik, ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan kufur, yang syukur. Ya, di sini sudah dolim, penegak hukumnya melanggar hukum, pemberantas korupsinya korupsi, ya macam-macam. Wallahu alam. Entah dari mana kita memulainya. Apa perlu dibasmi semuanya dulu yang dibiarkan hidup mulai dari anak SD biar generasi baru hidup seperti itu. Jadi wallahu alam yang mudah-mudahan lah nanti kita ke depan Indonesia ini lebih bisa makmur lagi. Jangan setengah-setengah. Kalau memang tauhid tauhid murni, syirik diberantas. Makmur. Yakinlah. Siapapun yang bawa bendera tauhid pasti oleh Allah dimenangkan. Jangan khawatir. Contohnya banyak. Kita bisa buka buku sejarah dan yang lainnya. Kita pegang tauhid yang kokoh, kita pegang sunnah yang kokoh, menang pasti. Kita bawa syirik dan bid'ah, kalah pasti kalah. Tidak ada sakinah, mawadah, warahmah tidak ada. Kalau ibaratnya rumah tangga ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz yang dirahmati Allah Ana mau tanya kitab yang dipakai terbitan mana Kalau saya tidak pakai kitab ya Saya pakai langsung dari kumpulan file-file Saya bawa laptop Ya Kemudian adapun kitab yang dipakai oleh ikhwan-ikhwan Itu terbitan pustaka Atibian Atibian Solo Itu matanya Matan dari kitab Aqidah Tahawiyah ada syarahnya. Itu di antara syarah yang bagus. Terbitan mana ini? Apa? Sahifa. Sahifa. Ya, penerbit Sahifa itu bagus. Itu syarahnya Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sistematis, gampang, mudah dimengerti, enak. Kemudian ada lagi syarah Aqidah Tahawiyah Syarahnya disusun tapi ya. Urut-urutannya nggak seperti akidah tahawiyah, tapi telah disusun sendiri oleh yang mensyarah, dirapikan. Yang khusus takdir, takdir saja dikumpulkan. Khusus iman kepada Allah, khusus itu saja dikumpulkan semuanya. Itu juga ada syarahnya diterbitkan oleh Pustaka Atibian juga Solo, dua jilid. Itu bagus. Cuman penomoran-penomorannya nggak sama dengan yang kita bahas. Termasuk punyanya Syekh Saleh Fauzan, nomor-nomornya nggak sama tapi urut, urutannya sama. Karena penomoran itu bukan dari Imam Tahawi, penomoran itu dari ya dari para ulama untuk memudahkan saja. Jadi penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pokoknya dalam masalah akidah ini kita jangan sampai meninggalkan dua kitab. Insya Allah kalau kita pegang dua kitab itu kita akan selamat. Yang pertama-tama kitab akidah Tahawiyah. Ini akidah ahli sunnah secara umum. Baca dengan syarahnya, amalkan untuk diri sendiri dan keluarga, insya Allah selamat. Yang kedua, tauhid secara khusus, tauhid uluhiyah secara khusus ibadah kepada Allah jangan syirik. Dan kitab yang paling bagus adalah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala yang banyak syarahnya yaitu diantaranya syarah Fathul Majid dan juga ada terjemahannya dan yang lainnya. Termasuk ada syarahnya Syauthaimin Al-Qaulul Mufid. Terjemahannya juga ada. Terbitan eh, terbitan Darul Falah Jakarta. Pokoknya dua kitab ini antum pegang, insya Allah masuk surga. Itu intinya agama yaitu. Intinya agama yaitu. Dan kitab itu bukan sembarang kitab, itu diakui oleh siapa saja, oleh lawan maupun kawan. Semuanya ngakui. Kalau kawan pasti ngakui, lawan antum buang sampulnya, antum berikan dia, pasti nerima. Yang membuat dia nolak hanya sampulnya saja. Buang aja sampulnya. Pengarangnya siapa? Pengarangnya itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Bilang gitu aja, nanti nerima. Yang membuat mereka nolak karena sampulnya, karena nama-nama saja, karena mungkin informasi yang salah, karena memang sengaja ada pembusukan karena memang khawatir kalah saingan dan yang lainnya. Kenapa dua kitab akidah ini paling bagus dan direkomendasikan? Karena isinya itu qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Tidak ada yang lainnya. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Qala sahabat, sahabat berkata. Tidak ada yang lainnya. Murni agama tidak ditambahi, nggak dikurangi. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz mau tanya lagi Ini ada tugas kuliah Atas dasar apa kalimat La ilaha illallah Disebut kalimat toyibah oh. Kalau kalimat toyibah itu kalimat yang baik maksudnya Kalimat toyibah itu kata-kata yang baik Kalimat toyibah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Maksudnya kata-kata yang baik Dikir-dikir yang baik Termasuk juga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan sekedar kebaikan. Tapi la ilaha illallah itu adalah ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik. La ilaha illallah dibaca, dihayati, diresapi, diamalkan dan itu timbangannya paling berat. Kalau antum sumpek, antum baca la ilaha illallah kalimat tauhid Ditambah lagi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah. Ya, itu kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah, amin kini Ustadz, saya pernah diberitahu seseorang Katanya ada Al-Quran ayat yang riwayatnya sahih Meski tidak mutawatir yang tidak ditulis dalam Al-Qur'an saya agak bingung nih Ustaz. Jazakallah. Jazakallah apa ini? Jazakallah khair insyaallah ya. Ayatnya yang mana dulu? Quran ini mutawatir semuanya. Memang ada yang telah dinasah, dihapus yang Rasulullah Allah dijadikan lupa. Sebagian ulama mengatakan ada ayat yang hukumnya berlaku tapi lafadznya dihapus. Lafadznya dihapus. nggak ada di Quran. Yaitu ayat tentang hukum rajam kepada orang yang sudah pernah zina, sudah pernah nikah, dia zina. Ayatnya berbunyi asyaihu syaikhu wasy idza zanaya farjumuhuma al Itu dulu termasuk ayat Quran. Kemudian dihapus ayatnya, tapi hukumnya tetap berlaku. Itu orang yang sudah tua, artinya yang sudah pernah nikah, dia berzina, baik laki atau perempuan, maka dirajam. Itu memang ayat Quran, tapi sudah nggak ada di dalam Quran sekarang. Itu diantaranya. Yang jelas pokok Quran ini jangan ragu-ragu yakin, itu 100% adalah mutawatir. Adapun yang telah dihapus ya memang dihapus. Itu ada namanya nasakh dan mansukh. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke alam jin. Lalu apakah ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa pergi ke alam jin atau sekedar melihat jin seperti yang banyak dilakukan orang-orang sekarang ini? Manusia melihat jin dalam bentuk aslinya itu tidak mungkin. Itu sudah nas dari Allah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Nas. Kalau dalam bentuk asli manusia biasa kayak kita tidak bisa. Tapi kalau menjelma jadi makhluk bisa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi beliau adalah nabi dan rasul oleh Allah diberikan mukjizat. Mukjizat. Beliau bisa ke alam jin. Bahkan beliau bisa ketemu dengan malaikat. Bahkan beliau bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Wah, ini hebat. Malaikat lebih hebat dari jin. Mukjizat. Kalau kita tidak bisa manusia. Kalau jin dalam bentuk asli ada orang ngaku bisa lihat, jangan percaya. Bohong dia. Jangan percaya karena dia telah menyalahi nas Al-Qur'an. Kecuali kalau jinnya menjelma, menjelma jadi ular, menjelma jadi anjing misalnya, bisa. Gampang kalau itu. Jadi kalau ada di televisi memburu apa namanya? Iya, nanti katanya ada orang kelihatan, jin saya kelihatan jin itu." Kan gitu ada televisi kan? Kan orang se-Indonesia dibodohi semua. Nah, antum kalau ada orang kayak gitu bilang kelihatan jin, saya eh, kelihatan jin. Antum bilang saya juga kelihatan sana. Di sana, enggak di sana, kamu keliru. Sama-sama tahunya. Nanti dia bingung sendiri. Karena dia bohong. Dia tahu kalau dia bohong. Itu aja. Jadi enggak bisa lihat ya. Rasulullah bisa lihat karena mukjizat. Jangankan lihat jin, lihat malaikat bisa. Dalam bentuk aslinya bisa. Wallahu alam. Saya kira cukup ya. Mungkin itu dulu. Insyaallah kita sambung lagi pada waktu berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami daripadamu. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'aha, la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, Tunjukilah kami kepada akhlak yang mulia Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang mulia Ya Allah kecuali engkau Ya Allah selamatkanlah kami dari akhlak yang tercela. Tidak ada yang menyelamatkan kami dari akhlak yang tercela kecuali Engkau. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama sigara Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami ketika kami kecil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.